Belum bacakan teksnya. Hadis yang ke-60 ya. Cukup panjang. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza stajadda thawban sammahu bismihi imamatan au qamisan au ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Tirmizi di sunannya dan Abu Abu Dawud. Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Suaid ibnu Nasr Suaib ibnu Nasar, seorang imam, seorang ahli hadis, meninggal pada tahun 240 Hijriah. Nah, berarti beliau adalah ulama abad ketiga. Meninggal 240, berarti ulama abad ketiga. Beliau termasuk murid Abdullah bin Mubarak dan paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Kala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abdullah ibnul Mubarak. Ya, salah seorang ulama yang terkenal, yang masyur yang kata-kata beliau banyak diambil. Nah, kata Imam Az-Zahabi tentang Abdullah bin Mubarak, seorang imam, seorang syekhul Islam, seorang alim di zamannya dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, kunyah beliau Abu Abdurrahman. Seorang yang bergelar al hafidh dan Al-Ghazi. Al-Ghazi. Apa artinya Al-Ghazi? Maksudnya adalah beliau orang yang sering berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas ulama zaman dulu berat, bukan cuma mengarang, mengajar tapi ikut berperang. Termasuk keistimewaan beliau ketika berperang. Abdullah bin Mubarak ketika beliau berperang itu memakai penutup muka. Pakai cadar, pakai penutup muka agar menyembunyikan keikhlasan beliau, menyembunyikan ibadah ibadah beliau. Kan kita disuruh ya. Ya antara sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya amalan tersembunyi, maka lakukanlah, maka kerjakanlah. Termasuk seorang ulama yang ketika berperang memakai penutup wajah agar bisa me, apa namanya menjaga keikhlasan beliau adalah Abdullah bin Mubarak. Takut ketahuan orang. Masya Allah Kemudian Beliau mengambil dari Sa'id Ibnu Iyas Al-Jurairi Seorang imam ahli hadis Meninggal pada tahun 144 An Abi Nadroh Dari Abu Nadroh Abu Nadroh kunyah Bukan nama asli Nama asli beliau Al-Munzir bin Malik Al-Munzir bin Malik Salah seorang tabi'in An Abi Sa'id Al-Khudri Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nama asli beliau siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sama para sahabat pun banyak terkenal dengan kunyahnya, bukan dengan nama asli. Ya, karena nama asli itu banyak yang sama. Abdurrahman, Abdullah, Ibrahim, banyak yang sama. Sehingga mereka terkenal dengan kunyah, dengan nisbah seperti An-Nawawi, orang Nawawi. Al-Jilani orang Jilan, bukan dengan nama asli karena nama itu banyak banyak sama. Qala beliau berkata Jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempunyai baju baru, maka beliau memberi nama sesuai dengan jenisnya. Baik sorban, jadi sorban itu supaya jangan salah paham ya. Sorban itu bukan jenis kain. Tapi surban itu adalah kain yang dililit di kepala. Itu namanya surban. Bukan jenis kain tapi keadaan kain. Kalau kain apa saja dililit ke kepala, maka namanya surban. Baik surban, gamis atau selendang, pakaian atas. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, bagimu segala puji sebagaimana Engkau memberikan memberiku pakaian Aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang akan ditimbulkannya dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang akan ditimbulkannya. Ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya. Yaitu doa ketika mendapat pakaian yang yang baru. Entah peci, entah baju, entah celana, entah jubah. Kalau kita punya baru entah dikasih atau kita beli, maka mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi maka membaca doa ya. Nabi sendiri yang mempraktekkan demikian. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ini termasuk doa yang mungkin banyak ditinggalkan oleh sebagian kita ketika mendapat baju baju yang baru. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ini sangat panjang <clears throat> penjelasannya dua lembar hadis ini aja. Jadi insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisa. Jadi kita cukupkan sampai di dua hadis saja. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga Semoga bermanfaat. Salah khilaf, ulun mohon maaf. Semoga dengan dua hadis ini semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad saw